Sebagian saudara-saudara kita terkhusus di Banyumas sudah ada yang merasakan kekeringan sehingga susah mendapatkan air karena kemarau panjang. Apakah kita tidak sebaiknya mengamalkan sholat meminta hujan bila perlu Ustadz Afif yang menjadi imamnya? Masya Allah. Tapi ya yang perlu difahami untuk istisqa sholat minta hujan itu harus dengan SK pemerintah. Ada beberapa amaliyah, amal-amal yang harus bersama dengan pemerintah dan izin pemerintah. Yang pertama jihad, yang kedua haji, yang ketiga jamaah, yang keempat jum'ah, yang kelima salatul idain, yang keenam adalah kunut nazilah, yang ketujuh adalah istisqa. Ini harus dengan SK pemerintah. Sehingga warga masyarakat yang merasakan kekeringan dan kesulitan mendapatkan air segera melapor kepada pemerintah yang ber uh, yang terkait dengan masalah ini. Sampaikan kepada mereka meminta memberikan usul supaya diadakan sholat minta hujan. Barakallahu fikum. tuh? kami ya, Nah, itu alus Maunya itu kita sendiri Ustaz labas antum bilang kepada pihak pemerintah dan minta izin kepada pihak pemerintah untuk melaksanakan istisqa setelah dijelaskan kondisinya. Ketika mereka mengeluarkan SK perizinan, maka silakan antum kerjakan istisqa tadi. Paham salah ya? Ada awalan. Kemudian yang kedua ya kan, istisqa meminta hujan itu tidak harus dengan sholat juga. Ada cara yang lain yang dicontohkan oleh Rasul yaitu berdoa masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya mendapatkan curah hujan yang barokah yang bermanfaat wallahu taala alamu bisawab Apakah jumhur ulama sufi, jumhur ulama salafi sama? Ya beda. Dari nama sudah beda. Sufiyah itu tarekat yang menyimpang, yang namanya pemahaman salaf itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Yang ini sesat, yang ini lurus. Ya jauh. Lalu siapakah yang dimaksud jumhur ulama menurut mereka para hizbi? itu? Enggak tahu ya. Yang jelas kalau dikatakan jumhur ulama itu maksudnya ulama-ulama yang terkemuka dalam bidang ilmu yang ada. Kalau dibahas masalah fikih, jumhur ulama ini para ahli fikih. Kalau masalah hadis, jumhur ulama ahli hadis. Kalau tafsir, jumhur ulama ahli hadis. Kalau umum bahasanya jumhur ulama semua bidang berarti tapi yang diakui keilmuannya. Barakallahu fikum. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini ya. Nah, jumhur itu artinya mayoritas. Kata-kata jumhur itu mayoritas. Paham ya? Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam agar tahu penyimpangan-penyimpangannya? Masya Allah. Dengan syarat. Dengan syarat. Antum sudah matang keilmuannya tentang agama Islam ini. Dari A sampai Z matang ilmunya antum. Artinya antum sudah jadi seorang alim besar pada masanya. Tayyib diperbolehkan untuk mempelajari ilmu semacam ini untuk membantah. Bukan semata-mata tahu penyimpangan, penyimpangan jelas wadih. Bisa jelas menyimpang, ilmu kalau langsung menyimpang. Wadih, ya tapi untuk membantahnya. Kalau zaman zaman sebelum-sebelumnya yang belajar ilmu kalam itu kayak Ibnu Taimiyah Nah, Kayak Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang mujtahid. Pakar semua bidang ilmu. Baru belajar ilmu mereka untuk mendalami ilmu ilmu mereka dibantah langsung dari mereka. Menghasilkan kitab Al-Aqlu wa Naql. Sekian puluh jilid, eh, delapan atau sebelas jilid. Ini adalah hujah ahlu sunnah untuk mematahkan semua argumentasinya kaum filosof. Tak terbantahkan. Bahkan Ibnu Taimiyah lebih alim dari ahli filsafat sendiri. Dibantah langsung menggunakan ilmu mereka, menggunakan hujah mereka plus Quran dan Sunnah. Kalau antum Ibnu Taimiyah, labas. Gimana Ustaz? Kalau kita-kita ini belajar dulu Islam yang benar, dasar-dasar ilmu dipelajari yang bagus, yang matang, baru ketika punya ke, apa namanya eh, kematangan ilmu dalam pokok-pokok akidah salaf pelan-pelan antum mengkaji penyimpangan-penyimpangan yang ada dari bukunya para ulama sekali lagi dari bukunya para ulama ulama sudah membongkar penyimpangan yang ada dalam buku-buku mereka nggak usah antum cari-cari sendiri langsung merujuk bukunya para ulama Nah, antum kepingin apa namanya mengetahui bantahan terkait dengan al pesawat langsung rujuk bukunya Ibnu Taimiyah tadi baca Bagaimana bentuk ilmu mengulas? Antum dapat faedah dari ilmunya para ulama. Paham tuh? Nah, Terkait dengan hizbiyin zaman sekarang ini, fitnah zaman sekarang ini, pakai bantahan-bantahan para ulama. Jadi bukan antum sendiri yang langsung melaksanakan penelusuran gitu ya. Apa gimana bahasa itu? browsing, browsing, ha? browsing gitu, wah, cari sendiri ke alam maya yang luas itu. Diuntal miring antum ya. Antum kembali kepada bantahannya para ulama. Apa kata para ulama? Baca buku mereka, baca bantahannya, terbimbing dengan mereka. Itu kelasnya antum. kelas itu. Gitu ya. Yang aneh itu orang-orang yang mengerti sunnah, mengerti ilmu, belajar filsafat dengan alasan kan kita juga belajar Quran dan sunnah. Yang dikecam oleh Alimah Syafi'i itu adalah orang-orang yang belajar ilmu kalam meninggalkan Quran dan Sunnah. Kalau kami itu Quran Sunnah dipelajari plus ilmu kalam. Masya Allah, pinternya dia jadi ilmu kalam. Allah Nusa'an. Hada mayam bagi. Jadi diperbolehkan belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat dengan ketentuan tadi. Untuk orang yang alim, mutamakin, orang yang betul-betul alim. Sementara kita hanya membaca bukunya para ulama yang membantah ilmu kalam tadi. Hmm. -mm. <clears throat> Saya mau tanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan dua sahabat, dua teman bertemu karena Allah, berpisah karena Allah pada hadis yang menunjukkan tentang satu hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza Hadisnya warajulani ijtama'a fillah wa tafarraqa Itu terkait dengan dua orang laki-laki yang melakukan ukhuwah Islamiyah. Sahabat dekat, sahabat karib. Ya, uh, eh, berhuwah Islamiyah antara mereka berdua. Kumpulnya lillahi taala. Persahabatannya bukan karena dunia, harta, tahta, wanita, kelompok atau daerah, suku, tidak. Betul-betul karena Allah. Saya cinta dia karena Allah. Dia taat kepada Allah. Dia muslim, dia mukmin, dia ada sunnah wah kata. Pisah karena Allah. Dua makna. Mungkin dia mati duluan. Kita berpisah dengan dia. Atau yang kedua, ini yang dimaukan dalam uh, riwayat tadi ikhwan, berpisah karena Allah, yakni salah satunya ada yang menyimpang. Qadar Allah menyimpang. Ha? antum nasihati dia. Pelan, sedang, keras, kaku, bantah-bantahan, gotok-gotokan sampai tidak bisa lagi dia mendengarkan yang namanya nasihat. Inat, tangan para pelaku. Di sini kita mengatakan Assalamualaikum. Tidak mungkin lagi kita bersatu lagi terpisah karena Allah. Sehingga yang hak kamu katakan hak, batil kamu katakan batil, walaupun sahabat karib kamu sendiri. Hmm? Dulu satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Hmm. Di atas al-haq, atau membela al-haq, ya. paham ya? ya? Itu yang namanya uh, mahabbah lillah, ya. Suhbah persahabatan karena Allah itu demikian. Tidak kemudian ini Ustaz teman saya Ustaz Teman lama saya Waktu saya dulu di SD sampai SMP Kok bangga SD sampai SMP Jangan dia terus ini Sekarang ketemu ngaji taklim sama dia lagi Ustaz Lawas sanak mari Terus kenapa Ya kan masa Kok iya kan masa Ini orangnya menyimpang apa enggak ah, Ya kan tapi Kok iya kan tapi Nasihati Nasihati upaya kamu lebih banyak daripada yang lain. Kamu punya hubungan spesial dengan dia. Manfaatkan, ya? nasihati, terus dengan cara yang baik. Dengan bahasa sahabat. Terus demikian. Sampai menentang. Kalau sudah inat, menunjukkan penentangan dan pembangkangan. Masalah. dengan lepas hati, dengan berat hati kamu lepaskan dia. Di situ tanda engkau mukhlis, ikhlas, jujur dalam beragama. Yang kau pegangi, al-haq bukan orang, bukan siapa. Barakallahu fikum. Nah, kita semua yang sekarang ini sedang mengampu dakwah barakallahu fikum. Apa enggak antum kira mengalami yang seperti ini? Hah? Dalam perjuangan dakwah itu suka dan duka luar biasa. Hah? Berapa orang dari sahabat-sahabat kita yang sangat erat dengan kita, ya terpaksa lama. Hmm, maasalama. Kok ayam-ayam adem-adem, udah bikin kerusuhan. Alhamdulillah, kali ala hale. Biar dia seperti keadaannya menyimpang. Ya, semoga dia di, dikasih hidayah. Macam-macam. Muncul wah macam-macamnya, wah syubhatnya, fitnah dan segala macamnya, membuat kerusakan heboh dalam perkara dakwah. Dia bicara. Itu namanya lillahi tabaraka wa taala. Wah, konco dewi digarap. Loh, bukan digarap, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Justru kalamul akron, ucapan orang yang sejawat yang satu level karena Allah itu lebih didahulukan daripada yang lain. Ingat karena Allah, tidak ada tendensi emosi atau permusuhan pribadi sebelumnya tidak ada. Dulu sahabat karibaku lepas karena Allah azza wajalla. Yang ini sururi, yang ini salafi. Yang ini ikhwani, yang ini salafi. Yang ini halafi, yang ini salafi. Pada pandangan setelah itu. Justru ucapan yang paling didahulukan. Karena tahu seluk beluk sahabatnya sendiri. Dan harus kamu bicara. Supaya lepas, hilang, pekewuh-pekewuh. Perasaan-perasaan hilang semuanya. Yang ada dalam jiwa antum. Mahabbatul hak Kecintaan kepada kebenaran. Pahit ya ikhwan. Tapi harus dikerjakan. Itu sahabat. Belum lagi guru. Gurunya sendiri. Hmm, dan yang lain-lainnya. Atau tanamkan dalam jiwa kecintaan kepada al-haq. Barakallahu Ketemu karena Allah, kumpul karena Allah, kemudian lepas, pisah juga karena Allah azza Jalla. Naam Allah taala alam bisawab. Mm -mm. Wah, baru setengah. Bolehkah zakat mal diberikan kepada adik kandung yang sedang tolabul ilmi di pondok? Jawabannya, kalau adik kandung tadi tidak dalam tanggungan antum. Yang pertama. Yang kedua, adik kandung tadi miskin atau termasuk delapan golongan uh, mustahik zakat yang delapan itu. Maka boleh kamu kasihkan kepada adik. Itu sodakotun wasilah. Tapi kalau adik tadi itu selama ini antum yang nanggung, yang nggak dikasihkan zakat kepada dia, zakat nggak diberikan kepada orang yang, yang, yang ditanggung. Atau selama ini dia mandiri, nggak antum tanggung, tapi dia orang yang mampu kecukupan, maka tidak boleh karena bukan mustahik zakat. Dua ketentuan. Ini dobit kaidah terkait dengan masalah memberikan zakat kepada famili dan kerabat. Dua ini, Ya. Kalau bukan antum yang nanggung. Yang kedua, fakir miskin atau termasuk mustahik zakat, maka dikasihkan sama dia. Dua pahala, zakat sodako iya, uh, silaturahim juga iya. Wallahu taala alam Tolong adakan daurah tentang firqoh-firqoh yang sesat. Karena masih banyak yang belum paham. Ini penting mengingat banyaknya fitnah yang sekarang bermunculan. Tolong adakan daurah itu di Masjid Nur Sulaiman ini. Masya Allah. Nah, kita dua-duanya dapat insya Allah. Nah gitu ya. Yang kita kaji terkait dengan prinsip-prinsip keislaman sambil sambil ngikut-ngikut. Kan gitu dari tadi. Syiah kena, Rafiwa kena, Khawarij kena, Jil kena, kan kena kafir. Nah, ya tadi. Nah. Ini lebih anfa insyaallah taala untuk di tempat ini. Tempat yang lain yang sifatnya lebih khusus, lebih eksklusif gitu ya untuk para ikhwah secara khusus mungkin. Eh, belak-belakan di situ, buka-bukaan di situ. Hmm. Jadi ada makomnya sendiri-sendiri ya ikhwan. والله تعالى أعلم بالصواب Apa hukum orang yang berniat berbuat jelek atau maksiat tapi tidak jadi melakukannya? Dua keadaan. Yang pertama, tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Khauf minallah. Takut akan hukumannya. Bagus. Dapat satu pahala. Tapi kalau nggak jadi karena ketahuan, dapat dosa. Baik, tuh? Itu kulasoh dari eh, yang yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jal. Nah, antum batinnya kan nggak ngerti. Nah, mungkin antum berbuat juga sembunyi-sembunyi kan gitu nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha tahu. Awalnya kepingin maling ayam. Hmm, tak mengendap endap Hmm, ayamnya mau ditangkap. Ada orangnya. Berapa? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terus Pak. Gagal. Dapat dosa sudah punya niatan tapi nggak jadi karena bukan takut kepada Allah. Itu saya. Artinya kalau seandainya nggak ada orangnya, maling dia. Ada orang yang tidak undap Harus itu mau maling. Tiba-tiba dia insaf. Astagfirullah. Ingat dosa, ingat segala macamnya, ingat Allah Azza wa Jalla. Langsung dia tinggalkan doa pahala. <clears throat> Ustadz, saya ini pengikut torekot mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan menggerak-gerakkan kepala dan suara yang keras banget. Adakah tuntunan Rasul? tidak Pak. La ilaha illallah termasuk lafaz zikir yang paling Allah cintai. Yang disalahkan bukan la ilaha illallahnya, Pak. Yang disalahkan itu goyang-goyang dan suara kerasnya itu, Pak. Itu tata cara yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله ta'ala alam bisawab. Bagaimana kita ketika berdoa meminta kebaikan masalah dunia? Labas. Doa yang paling bagus doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Hmm. Terakhir ya. Hmm? Terakhir ya. Terakhir. Baik. Media radio dalam dakwah salaf merupakan sarana yang sangat penting baik bagi salafiyin sendiri dengan siaran siaran kajian salafiyin maupun bagi sarana dakwah kepada orang-orang awam yang ingin berislam dengan lebih baik. Pertanyaannya, apakah perlu ada standarisasi penyiaran kajian? Misal ini kajian bertema umum, isi kajian juga bersifat umum, jadi boleh disiarkan. Sedangkan kajian yang bertema khusus tidak perlu disiarkan dan salafin yang nggak hadir di tempat kajian tersebut tidak bisa tahu isi kajian tersebut. Apakah dakwah ada yang umum dan aman-aman saja dan ada yang khusus, yang vulgar-vulgar, yang jelas, yang hanya konsumsi para salafin saja? Masya Allah. Jawabannya, naam. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Itu termasuk siasah dalam cara dakwah. Termasuk hikmah dalam cara dakwah. Tergantung audien dakwahnya. Paham tuh? Nah, itu masuk dalam kategori uh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan termasuk upaya menyampaikan sesuatu kepada orang sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Hadithun nas bima ya'rifun sampaikan kepada orang dengan apa yang mereka tahu. Terkait dengan masalah radio juga demikian. Kalau radio ini adalah radio komunitas terbatas sekali. Yang tahu dan punya hanya salafin, bebas. Yang alus, lembut, meledak, vulgar, terserah itu. Karena salafin yang mendengarkannya. Tapi kalau radionya itu umum, jangkauannya luas. Sak kabupaten. Bahkan lebih daripada itu atau diketahui yang mendengarkannya itu umum. Bahkan banyak orang-orang awam yang suka mendengarkannya. Di sini harus ada klasifikasi siaran. barakalafikum Cari tema-tema yang bagus, yang umum, barakalafikum Kalaupun tema-tema yang yang tegas-tegas itu yang tidak nyebut nama tokoh tertentu, nasional atau sekte tertentu yang punya pengikut banyak dan segala macamnya, ada semacam Eh, disensor gitu ya. Nah, barang sampaikan. Ada sebagian ustaz tegas penyampaiannya tapi tidak nyebut nama sedikit pun. Ini masuk ya, ada masalah. Jangan syirik, bid'ah, syirik, bid'ah gitu ya. Tapi enggak nyebut fulan, alan tidak. Ini lumayan dimasukkan. Set. Barakallahu fikum. Saya paham insyaallah ya. Dan ini ada bukan termasuk tindakan hizbiyah. Bukan termasuk tindakan tanyi lembek dalam perkara bukan. Sementara salafiyin yang menginginkan tema-tema khusus sekarang ini banyak media WhatsApp bisa. Ya. Nah, ah tolong kirimkan tuh kajian yang sana tuh yang yang kencang itu. Saya minta ting, sekejap merem itu dapat. Tinggal download, dengarkan. Nah gitu ya. Atau sekarang udah masya Allah para ikhwah sudah eh, menyebarkan di forum-forum salafiyin dan segala macamnya. Saya dengarkan langsung. Ada yang online, ada yang offline, radio RII, Rashid dan segala macam. Sudah masya Allah. Ada yang online, offline, anda bisa pilih yang itu diinginkan. Salafin banyak pilihannya. Sehingga yang kita terkait dengan radio yang lebih luas jangkauannya yang difikirkan masyarakat umum. Barakallahu fikum. Mohon dipahami dengan baik-baik. Itu bukan termasuk temyi dalam perkara dakwah, tapi termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Paham insyaallah ya? Apalagi terkait dengan radio itu ada apa intelijenya ya kawan ada intelnya itu hmm, ada yang macam-macam langsung dipanggil tolong siarannya jangan menyinggung kelompok yang lain kami gitu kan nah, iya itu harus hikmah dalam cara dakwah sampaikan kajian yang tidak nyebut nama-nama tadi ya Barakallahu wallahu taala a'lamu bisawab wal afumikum yang lainnya belum terjawab terlalu banyak sampai saya pusing sendiri ya <laughs> Dan insyaallah bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya.